Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita secara khusus nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya dan wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Tetapi apabila kalian kufur, sesungguhnya nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kaidah yang ketiga, kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir yang artinya kesulitan membawa kemudahan al-masyaqqatu tajlibu at-taisir ini salah satu kaidah besar yang mendasari din Islam ini dalil-dalil dari kaidah yang besar ini telah saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah berfirman, Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Dalam ayat yang mulia ini jelas Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa dirinya tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Dan dalil dari sunnah dalam pertemuan yang lalu saya, saya sampaikan dalam halaman yang ke-64 bahwa Aisyah radhiyallahu anha menghabarkan ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan dua perkara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil yang paling mudah dari keduanya. Malam yakun ithman, kata Aisyah selama pilihannya tersebut tidak ada hubungannya dengan ithm, tidak berdosa, فإن كان إثمان كان أبعد الناس anhu atau minhu. Seandainya perbuatan dosa, maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jauh darinya. Dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini, jelas sekali bahwa Rasul pun Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya beliau tidak menginginkan kesulitan bagi dirinya dan bagi umat umatnya kaum muslimin ini diantara dalil tentang dalil al-masyaqqatu tajlibu taisir bahwa kesulitan membawa kemudahan <clears throat> dan kemarin kita bahas tentang macam-macam masyakkah maka pada kesempatan ini kita masuk ke sebab-sebab keringanan di halaman yang ke-68. Di dalam buku ini disebutkan ada tujuh sebab keringanan. Ini yang menjadikan kita tahu bahwa agama Islam ini tidak sulit, tidak berat. Ya. Ada sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut datanglah kemudahan, datanglah keringanan. Di antaranya yang pertama ya penulis menyebutkan safar, as-safaru. Kepergian. Safar ini merupakan sebab keringanan. Kita tahu bahwa safar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atun minal azab. Bagian dari azab. Banyak kesulitan di safar tersebut. Ya. Jadi kesulitan, kerepotan dalam perjalanan jauh dalam safar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat ketika safar. Dan ini disebutkan oleh penulis. Penulis memberikan contohnya di paragraf berikutnya. Di antaranya, mengkosor dan menjamak solat. Ini dalam masalah solat. Dalam masalah solat, musafir dibolehkan untuk mengkosor dan menjamak sholat. Bahkan kosor ini merupakan rukhsah yang Allah berikan kepada kaum muslimin ketika safar. Oleh karena itu diperintahkan untuk menerima rukhsah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika Ramadan seseorang safar kemudian terjadi hal yang membuat dia ini susah untuk melakukan ibadah Ramadan ini karena mungkin safarnya melelahkan, merepotkan dan safarnya juga menyulitkan maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di hari itu tetapi diganti dengan hari lain diganti dengan hari lain ini merupakan salah satu kemudahan ya ini merupakan salah satu kemudahan Kemudian dalam bersuci, dalam bersuci, ya. Seseorang yang melakukan safar boleh untuk membasuh uh, khuf dengan istilah dengan Mas'ul khufain, Mas'ul khufain untuk safar tiga hari tiga malam. Dan ini merupakan sebuah keringanan. Apalagi bagi mereka-mereka yang safar ke daerah misalkan Eropa pas musim dingin. Pas musim dingin. Dia tidak mau melepas uh, sepatunya atau melepas kaos kakinya yang tebal misalkan. Maka cukup dengan mengusapkan khuf, mengusap khuf tersebut. Ini sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, kepada kita kaum muslimin, ya. Dan ini merupakan apa? menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Adapun kita melakukan ibadah yang kesulitannya atau masyakahnya masih tingkat wajar, ini sesuatu yang sangat wajar dan masih bisa kita pikul, masih kita bisa laksanakan. Ini sebab yang pertama. Ya, sebab yang kedua yang mendatangkan keringanan adalah al-marad yakni sakit sakit sakit ini merupakan sebab mendat eh, seperti yang saya katakan sebab dengannya mendatangkan keringanan contoh adalah masalah tohara bersuci orang yang tidak bisa menggunakan air karena sakit maka boleh baginya untuk bertayamum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meringankan orang yang sakit bahkan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis Jabir ya marah dan murka ketika Jabir radhiyallahu an ya dan para sahabat ya ini yani Jabir menginformasikan pernah melakukan safar bersama para sahabatnya kemudian ada seseorang yang kepalanya kena luka. Kemudian di pagi hari dia berihtilam. Kemudian dia bertanya, ihtilam ini mimpi basah ya. Dia bertanya kepada para sahabatnya, apakah saya memiliki rukhsah keringan untuk bertayamum tidak menggunakan air? Mereka jawab, kami tidak mendapatkan rukhsah bagi Anda. Ya, selama Anda bisa menggunakan air, akhirnya orang tersebut berwudu menggunakan eh, akhirnya orang tersebut apa? mandi ya. Dan meninggal. Meninggal. Kemudian dihabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qataluh. Qatalahumullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qataluh. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Ya? Dengan fatwanya yang salah itu. Qatalahumullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ya. Cukup bagi dia kata Rasulullah SAW untuk apa? Untuk tayamum. Untuk bertayamum. Ya. Ah, kemudian ketika sakit juga ketika bulan Ramadan eh, eh, eh, puasa ya dia nggak sanggup untuk melanjutkan puasa misalkan maka boleh berbuka dan diganti pada bulan yang lain atau hari yang lain ketika misalkan sholat Rasulullah SAW bilang Soli qa'iman fa'ilam tastati' faqa'idan fa'ilam tastati' fa'ala janbin Sholat dalam keadaan berdiri Dan berdiri rukun sholat Orang kalau misalnya nggak sakit Tidak berdiri Duduk sholatnya Sholat yang wajib Sholatnya nggak sah Tetapi ketika seseorang Mengalami um, Atau musibah Ya diuji dengan sakit dan tidak sanggup untuk berdiri, maka Rasul bilang, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Kalau nggak sanggup, duduk. Diperbolehkan duduk. Kalau nggak sanggup duduk juga, berbaring. Subhanallah ini sebuah keringanan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Kita lihat semakin kita ini cinta dengan Islam, ya. Tidak berat Islam ini. Tidak berat. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab-sebab keringanan adalah al-ikrah, yakni terpaksa, keterpaksaan. <clears throat> ya. Contoh keringanan karena sebab terpaksa adalah bolehnya seseorang mengucapkan kalimat kekufuran dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan. Sebagaimana kisah Ammar ibn Yasir yang dipaksa kufur ya dengan siksaan yang sangat berat maka beliau mengucapkan kalimat kufur namun tetap teguh hatinya di atas keimanan dan ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 106 Allah berfirman man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم yang artinya barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman dia mendapatkan kemurkaan Allah kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman maka orang ini tentunya tidak berdosa. Inilah syahid yakni dari ayat yang mulia ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Kecuali yang dipaksa kafir ya, tapi hatinya masih beriman. Berat menanggung siksaan, tidak kuat menanggung siksaan <clears throat> sampai mengucapkan lisannya dengan dengan ucapan kekafiran tetapi hatinya tetap beriman ya tetap dia menjadi orang yang beriman ya ini merupakan bentuk kemudahan Amr bin Yasir radhiyallahu an ya akan tetapi kata Allah orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran yakni senang ya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar walahum azabun azim <clears throat> ini bentuk atau sebab-sebab keringanan kemudian sebab yang keempat karena lupa ya karena lupa subhanallah ya manusia disifati dengan sifat lupa dan lupa ini salah satu bentuk yang mendatangkan keringanan dalam syariat Islam ya seperti seseorang yang lupa sholat lupa sholat ya dia lupa oh saya belum sholat duhur nih sudah asar dikira sudah sholat duhur diingat-ingat oh belum sholat duhur dan banyak yang terjadi ya ada sebagian teman-teman yang safar keluar kota keluar pulau ya kemudian lupa karena mungkin tersibukkan dengan urusan e, pekerjaannya, aktivitasnya. Ya. Sampai ada di antara mereka yang pernah e, eh, SMS dan telepon saat apa e, saya lupa berapa sholat nggak nggak sholat aji <laughs> lupa betul-betul lupa ya zuhur bablas asar bablas kan gitu sampai mau masuk isya ini dahulu wala quwata lebih, billah. Tapi betul-betul lupa. Ya kan? Maka bagaimana kondisi orang seperti ini? Ya. Kondisi orang seperti ini tetap e, kalau dia ingat sholat, dia sholat. Ya, misalkan lupa sholat e, zuhur dan asar, ingat pas maghrib. Ya, maghrib waktunya pendek, maghrib dulu. Takutnya maghribnya 14. Ya. Kemudian sholat zuhur dan sholat asyar, asar. Tapi kecuali kalau waktunya panjang, ya. Ini didasari dengan hadis Anas bin Malik. Dia berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang lupa solat atau tertidur, maka kafaratnya adalah dia solat ketika ingat. Dia solat ketika atau ketika ingat atau jika ingat. Ini, ini salah satu keringanan. Allah tidak mengazab seseorang karena lupa. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seseorang karena lupa. Contoh lagi lupa dalam eh, puasa. Puasa lupa. Ya. Makan dan minum. Ya. Bagaimana nih? Maka teruskan puasanya. Karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan pada orang tersebut. Kata Rasul, "Falyutimma shaumahu." Ya barang siapa yang berpuasa <clears throat> kemudian dia lupa dia makan atau minum Rasul bilang fal yutimma shaumahu fa inna ma at'amahu wasaqah wa kata Rasul dia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang kasih minum dan kasih makan padanya Allah kasih makan <clears throat> dan kasih minum tapi perlu diingat ya, ketika ingat, nah jangan diteruskan ya karena ini bisa batal. Misalkan lagi makan seteng makan setengah piring sudah ingat oh saya lupa nih kan gitu ah tanggung lanjutin karena lupa kan nggak apa-apa oh ini sudah batal ya enggak kan ini sudah batal ini lupa yang kelima tentang bodoh sebab keringan yang kelima adalah bodoh seseorang mendapatkan keringanan ya karena bodoh Contohnya adalah di sini dicontohkan oleh penulis orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ya. Orang yang baru masuk Islam ini ya, belum ngerti banyak tentang Islam dan sesuatu yang wajar ya. Belum ngerti banyak tentang Islam. Ketika orang ini yang baru masuk Islam ya, melakukan perbuatan yang haram, dia nggak tahu itu haram meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dia nggak tahu itu nggak boleh maka ini uzur maka ini uzur oleh karena itu bahwa orang yang eh, baru masuk Islam ya harus belajar dulu harus belajar dulu ya di sini dicontohkan orang baru masuk Islam belum mengerti bahwa khamr itu hukumnya haram kemudian e, dia minum ah, kemudian dia minum akhirnya apa akhirnya dia meminum yang haram berdosa tidak karena dia tidak tahu maka tidak berdosa ini salah satu keringanan ini salah satu keringanan ya tetapi dituntut untuk belajar ya apakah orang itu orang yang baru masuk Islam ya apakah orang itu orang besar atau orang kecil ya tetap ketika masuk Islam harus belajar dulu belajar dulu ya di sini ada hikmah yang ingin saya sampaikan juga termasuk orang-orang yang dulunya jauh dari Islam orang yang dulunya jauh dari keislaman, tidak ngerti Islam, ya dari siapapun dia maka wajib dia itu belajar dulu, ya seperti misalkan mantan preman, ya nggak ngerti Islam, belajar dulu. Kemudian dukun, belajar dulu Islam, mantan dukun, ya. Kemudian mantan pendeta, belajar dulu, belajar Islam, ya. Kemudian mantan pencopet, semua yang mantan, ya. Kemudian mantan e, misalkan penjahat, ya. Sesuai dengan tingkat dari maksiat yang ada. Atau mantan artis, misalkan pelawak, ya. Ini <clears throat> harus belajar tentang Islam dulu ya karena apa karena orang-orang yang baru meninggalkan perbuatan perbuatan yang sudah biasa dilakukan ini masih ada asar ada pengaruh dari perbuatan tersebut ya seperti para sahabat yang baru masuk Islam itu ketika bersama Rasul melihat kaum musyrikin punya zatu anwat. Ya, kaum musyrikin menggantungkan apa? Pedang-pedang mereka di pohon yang namanya zatu anwat untuk tabarruk. Cari keberkahan di situ. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam melihat itu bilang kepada Rasulullah, "Ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kita zatu anwat sebagaimana Sebagaimana sebagaimana apa? Sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Ya, maksudnya untuk berbeka, ngambil keberkahan di situ. Asarnya masih ada. Asarnya masih ada. Ini kata para ulama, lihat asar dari orang yang baru tobat, orang yang baru mengenal din, masih ada. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kasih tahu. Ah itu. Ya, jadi asar pengaruh-pengaruh kebiasaan yang dulu yang menyimpang dari Islam masih membekas, belum hapus. Ya. Belum terhapus. Oleh karena itu, mari kita tolabul ilmi belajar dan terus belajar. Ya. Baik. <clears throat> kita lanjutkan. Tadi bodoh. Ini bodoh ya adalah sebab uh, keringanan. Kemudian sebab e, keringanan yang lain adalah hal yang disebut di sini e, sulit untuk menghindari e, menghindari sebuah kasus, sulit untuk menghindarinya. E, penulis ini Akhun al-Ustaz Sabik Hafizahullah Ta'ala berkata dalam keadaan-keadaan tertentu manusia sulit sekali menghindari sesuatu yang pada dasarnya e, tidak boleh maka hal itu diberi keringanan karena kesulitan tersebut ya karena kesulitan tersebut misalnya tidak dinajiskannya kucing karena binatang ini sangat sering bergaul dengan manusia keluar masuk rumah ya kalau dinajiskan sangat memberatkan subhanallah beda dengan anjing ya kalau dinajiskan sangat memberatkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang najisnya kucing beliau menjawab innaha laisat binajas innaha minat tawafina alaikum wat tawafat kata Rasulullah SAW sesungguhnya dia tidak najis karena dia ada binatang yang selalu keliling pada kalian karena dia ada binatang yang selalu keliling pada kalian nah kemudian yang ke tujuh di antara sebab Eh, kekering eh kekeringan keringanan yakni tentang masalah kekurangan di sini kekurangan cacat atau sejenisnya ya ada beberapa kekurangan yang terdapat pada seseorang baik dari fisik akal ataupun lainnya ya maka semua kekurangan tersebut bisa menjadi sebab mendapatkannya keringanan ya e, misalnya orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib untuk jihad orang yang kurang fisiknya maka tidak wajib untuk jihad ini yani contohnya orang yang buta atau yang pincang yang parah ya Adapun kekurangan umur atau belum balik dan kurang akal, maka orang yang belum balik dan kurang waras ini tidak diberi kewajiban uh, syar'i. Ini tujuh jenis yang disebutkan dalam buku ini. <clears throat> jenis atau sebab-sebab keringanan. Yang dengannya kita tahu bagaimana ya keagungan ajaran Islam yang Allah turunkan untuk umat manusia yang dibawa oleh Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ya. Sangat indah subhanallah sangat agung ya tidak memberatkan manusia dan Allah Subhanahu wa taala eh, sekali lagi berfirman yuridu Allahu bikumul yusra la yuridu bikumul usr Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan yakni Allah menginginkan kemudahan Allah menginginkan kemudahan Baik, kita masuk ke berikutnya. Ini pembahasan juga yang sangat penting, yakni tentang macam-macam keringanan. Supaya kita semakin kenal din Islam ini, semakin mengetahui lebih dekat tentang ajaran yang tinggi dari agama Islam ini. Ajaran yang indah dari agama Islam ini. Eh, agama Islam yang mulia yang kita ya, terus berusaha dan menjaga keimanan kita sampai kita meninggal ya sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena janjinya surga janjinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala ya dan iman harganya sangat mahal ya tidak bisa ditukar dengan emas meja ini ya tidak bisa ditukar dengan emas sebesar radio roja ini tidak ya orang yang mati dalam kekafiran itu nggak bisa menebus ya dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak walaupun dengan emas seberat bumi atau sepenuh bumi ya walaupun mau menebusnya dan Allah nggak mau nebus ya Allah nggak mau nerima kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin semua orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir tidak diterima dari mereka ya emas sebesar bumi walaupun mau menembusnya bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada penolong untuk mereka jadi harga iman yang ada pada seseorang sangatlah mahal sangatlah besar ya Taib din Islam ya yang kita cintai ini ya memiliki ajaran yang sangat tinggi kita lihat macam-macam keringanan yang ada dalam din Islam kita ini ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam e, di sini ada tujuh hal yang disebutkan oleh penulis yang pertama macam-macam keringanan adalah digugurkannya kewajiban keringanan ke digugurkannya kewajiban ya kalau bahasa Arabnya takhfifu isqat takhfifu isqat yakni digugurkannya kewajiban isqat contoh wanita yang haid dan yang nifas gugur baginya salat dan tidak wajib mengkodok ya tidak wajib mengkodok gugur baginya salat itu sebuah keringanan bagi wanita subhanallah ya tapi kalau puasa tetap karena puasa tidak seperti sholat kalau sholat kan lima waktu sehari dan ini memberatkan wanita kalau misalkan mengkodok ya coba bayangkan ada sampai wanita yang sembilan hari misalkan haid tiap bulannya harus mengkodok ya ini berat bagi wanita ini. Datanglah jalan Islam ya yang datang dengan penuh keringanan yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau puasa tidak. Puasa masih bisa diganti ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua dikurangi dari aslinya. Takhfif tanqis. Namanya takhfif, takhfifu tanqis Misalnya sholat duhur asalnya empat rakaat, tapi bagi musafir jadi dua rakaat. Duhur, asar, isya yang empat rakaat, empat rakaat itu. Kemudian eh, eh, bisa diganti, eh, bukan bisa diganti, jadi jamak setelah itu. Kemudian yang ketiga ada takfif ibdal, ya ini yang ketiga diganti dengan yang lain. Mandi wajib, ya junub atau wudhu bisa diganti dengan tayamum dengan sebab-sebab tertentu yang membolehkannya. Kalau ada sebabnya seperti sakit atau tidak ada air, maka bertayamum. Subhanallah, sebuah keringanan. Indahnya syariat Islam, ya. <clears throat> Kemudian yang berikutnya yang keempat. Yang keempat yakni takdim memajukan dari waktu yang sebenarnya, takhfif takdim ada jamat takdim. Ya. Kita mau safar ditarik asar ke zuhur. Ditarik isya ke maghrib. Nah ini keringanan. Tidak menyulitkan. Kemudian ada namanya takhfif takhir. Dan ditarik zuhur ke asar. Maghrib ke isya. Ya. Subhanallah. Ini keringanan dari syariat Islam, tidak berat, ya. Kemudian yang keenam, ya, saat ketika muttor, saat terpaksa. Ya, yang haram jadi boleh. Ya. Yang haram jadi boleh. Ya, ini kaidah sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Yang haram jadi boleh. Dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, Ya sesuatu yang apa namanya terpaksa membolehkan sesuatu yang haram. Ya. Lihat syariat Islam subhanallah. Tetapi perlu diingat juga ada kaidah ad dururat tuqaddar biqadariha. Jadi sesuatu yang haram dikadarkan sesuai dengan kadarnya. Ya. Di sesuai dengan kadarnya. Misalkan gini, contoh seseorang ketika dia lapar dengan lapar yang sangat kemudian tidak ada nih makanan ya kalau tidak makan binasa misalkan begitu nggak ada makanan ada misalkan bangkai bangkai ayam atau bangkai kambing haram kan karena tidak ada makanan kalau nggak makan dia mati atau meninggal maka boleh bagian memakan itu ya dia bakar dia makan nah itu tetapi tuqaddar qadariha sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Kalau sudah kenyang, eh maksudnya sudah eh, merasa cukup, tidak tidak kekenyangan, nggak boleh menghabiskan sampai selesai. Sama seperti seseorang yang kalau bahasa cerbonya ketelak, apa ketelak masuk kesumbat di tenggorokannya apa sih namanya? Keselak ya, apa ya? ten, e, makanan tertentu atau apalah yang gitu ya nggak bisa dia itu apa namanya masuk ke dalam perut ya kalau misalkan dia biarkan waduh sakit bahkan bisa binasa ini gimana coba ya tidak ada air air putih nggak ada kemudian air-air yang halal yang lain nggak ada kecuali ada arak ada arak cuma ada arak Ya ini minuman keras ya minuman keras gimana coba ya ah, ambil boleh dia minum seperlunya sampai memasukkan itu barang yang nyangkut di tenggorokan itu seret masuk selesai ya jangan sudah minum wah asik juga nih minum nih ya habisin satu botol nah ini haram ini haram. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh ada istilah takhfifnya, takhfif taghyir, merubah. Ya, merubah. Ya, ada makanya dalam ketika sholat gerakannya ter, biasa kita tahu. Ketika dalam kancah perang ada tata cara kefiat sholat ya dalam kancah perang dan itu dibahas dalam satu-satu yang bahas masalah fikih ya Tohib. Ada lagi yang tidak disebutkan di sini, namanya takhfif tarkhis. Jadi rukhsah, keringanan. Disebutkan oleh ulama salatul mustajmir ma'a baqiyati atharin najasa allati la tazulu illa bil ma. Seperti salatnya orang yang e, cebok dengan istijmar dengan batu ya, dengan tisu yang tidak yaitu masih ada bekasnya misalkan sedikit ya yang atau baunya yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air kemudian dia sholat tidak ada air tidak mengapa ini maafu dan ini sebuah keringanan subhanallah ini apa namanya eh, beberapa hal atau sebab-sebab keringanan dan macam-macam keringanan yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini dalam kita membahas tentang kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. <clears throat> kita akan masuk tentunya sekarang ke dalam tatbiq al-qaidah, penerapan kaidah. Banyak sekali contoh-contohnya. Insyaallah taala ya kita akan bacakan karena wabil misali yattalihu al-maqal. Dengan contoh sebuah kaidah menjadi jelas, sebuah perkataan menjadi jelas. Ada lima contoh disebutkan dalam buku ini dan insyaallah taala saya akan bacakan contoh-contoh juga dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Ibn Salih Al Ustaimin rahimahullah taala agar semakin memahami kaidah ini. Karena banyak sekali contoh-contoh yang e, bagus sekali yang kita banyak tidak memahaminya. Ya. Eh saya akan ambil beberapa di sini, beberapa di sini, ya, supaya lebih jelas. <clears throat> di sini contohkan. E, eh, pada dasarnya, contohnya, penerapannya, bangkai itu haram. Bangkai itu haram. Namun kalau seseorang dalam keadaan terpaksa maka dibolehkan baginya makan bangkai tersebut bahkan mungkin menjadi wajib. Bahkan mungkin menjadi wajib. Ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Lihat al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya, kesusahan mendatangkan kemudahan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan yang tidak susah, tidak boleh kita makan bangkai. Ada makanan, ada minuman yang lain, ya. Kita makan makanan minuman yang lain. Nah, itu. Karena dalam keadaan tidak susah. Jadi kalau dalam keadaan susah, ya, tidak ada makanan lain, maka boleh makan yang haram tersebut. Ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Contoh yang lain, asuransi konvensional di sini disebutkan hukumnya haram. Karena banyak mengandung unsur kezaliman, riba serta lainnya. Namun pada zaman sekarang, ya, sistem asuransi ini hampir ada di semua sektor kehidupan. Misalnya masuk terminal harus bayar peron, ya, ya, dan ada sebagian uangnya untuk asuransi dan lainnya kan maka dibolehkan bayar uang peron tersebut meskipun mengandung unsur asuransi karena akan sangat sulit sekali meng menghindarinya karena akan sulit sekali untuk menghindarinya nah ah, ini ini dua ya kemudian yang lain Kalau sulit mendapatkan sesuatu dengan cara yang yakin, contoh yang ketiga, maka dibolehkan menggunakan persangkaan. Ya. Dan ini banyak kita gunakan dalam bab, bab fikih, ya. Misalkan di sini, orang yang tidak mengetahui arah kiblat lalu sudah berusaha mencari namun tidak mendapatkannya, ya. Maka dia bisa menggunakan berbagai macam korina untuk menguatkan arah kiblat lalu sholat mengarah ke sana meskipun dia sendiri belum yakin bahwa itu arah kiblat yang benar. Ya. Dia menggunakan beberapa korina. Ya. Hal-hal yang bisa mendukung, oh arah kiblat ini ke sini nih. Menurut prasangka yang kuat ke sini. Nah, itu bisa. Walaupun belum yakin. Ini merupakan salah satu keringanan dan dibolehkan. Yang keempat, ya, pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui bendanya secara langsung. Namun karena banyak keperluan akan hal ini maka dibolehkan jual beli pesanan. Jadi jual beli apa? E, pesan. Pesanan dengan cara membeli barang bayar kontan dulu namun barangnya akan diterima belakangan dengan menyebutkan kriteria tertentu Begitu juga diperbolehkan jual beli biji-bijian yang masih dalam tanah serta menjual buah yang masih dalam pohonnya karena keperluan yang mendesak akan hal itu. Ya, ini dalam fikih muamalat. Kemudian yang terakhir di sini dicontohkan, yang kelima, pada dasarnya benda najis harus dihilangkan bendanya. Namun karena kesulitan maka dibolehkan untuk mensucikan benda najis yang menempel di sandal dan pakaian wanita yang dipakai berjalan pada jalanan yang najis hanya sekedar dipakai berjalan di jalan setelahnya yang suci. Maksudnya apa? Maksudnya begini, wanita kan pakaiannya lebih dari mata kaki dan ngenser ke bawah. Ya. Kemudian kena benda najis. Maka tanah berikutnya sebagai pensuci. Ini merupakan keringanan yang disebutkan di dalam syariat Islam. Baik, ini contoh-contoh yang ada di e, buku yang kita bahas. Nah, selebihnya saya akan bacakan contoh-contoh dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari berbagai kitab tentang permasalahan yang banyak kita jumpai ya di antaranya ya Syekh berkata adamu naqdil wudu' min massil mar'ati لأن إيجاب الوضوء بمجرد المس فيه مشقة عظيمة إذ قل من يسلم منه tidak batalnya wudu karena menyentuh perempuan ya karena mewajibkan wudhu hanya sekedar bersenggolan atau menyentuh ini ada masyakkah azimah kesulitan yang besar idh qalla man yaslam minhu idh qalla man yaslam minhu karena sedikit yang selamat darinya ya karena sedikit yang selamat darinya terutama ketika lagi musim haji ya sa'i dan tawaf nah itu berdesakan ya sehingga sebagian dari saudara kita yang bermadhab syafi'i merubah madhabnya menjadi madhab Han Abi Hanifah dari Hanafi yang kalau menyentuh batal menyentuh wanita tidak batal ya nah itu menyentuh wanita tidak uh, batal karena masyaqqah azimah masyaqqah yang begitu berat ya dalam masalah menyentuh wanita tentunya kita tahu ulama berbeda pendapat menyentuh wanita setelah wudhu ya tapi jangan salah dipahami berarti boleh menyentuh wanita dong kalau gitu enggak enggak boleh menyentuh wanita hukumnya haram ya dan menyengaja tentu hukumnya haram ini berbicara tentang bukan masalah ini masalah lain masalah orang berwudu kemudian bersentuhan dengan wanita ya bersentuhan dengan uh, wanita ini ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan seperti madhab syafi'i batal secara mutlak ya madhab uh, hambali mengatakan kalau dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal secara mutlak. Kalau kita melihat dalil-dalil yang disebutkan oleh setiap madhab, maka yang lebih kuat adalah dalil yang digunakan oleh madhab Hanafi dalam masalah ini. Ya, yakni Rasulullah SAW setelah berwudu pernah menyentuh Aisyah radhiyallahu anha, menciumnya, ya, Kemudian ketika sholat malam Rasul menggeserkan kakinya. Ini kalau batal, sholatnya batal. Kan itu. Dan seterusnya. Dalil-dalil yang disebutkan. Baik. Berikutnya. Berikutnya. E, contoh berikutnya. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kita semua. Perhatikan. Lau biasa insanun athna'a tawafihi wa kana fi zihamin syadid. Kalau ada seseorang berhadas ketika tawaf, ya, dan waktu itu ziham syadid, yakni zahma berdesak-desakan, ya, penuh sekali, Masjidil Haram penuh, ya. Wa syaqqa alaihi al-khuruj raf'il hadas dan terasa berat ya dia itu keluar dari apa tempat tawaf dari mataf ya untuk berwudu misalkan untuk uh, raf'il hadas untuk menghilangkan hadasnya maka bagaimana Syekh berkata fa innahu yastamir fi tawafihi maka tidak apa-apa dia terus dalam apa tawafnya lanjutkan dalam tawafnya tidak mesti keluar cari tempat wudhu ya, apalagi kalau misalkan yang masih baru tuh jemaah masih baru kan bisa hilang apalagi misalkan pembimbingnya cuma satu ya imamnya cuma satu nah, repot dia bawa jamaah banyak ya misalkan yang hadas cuma satu kakek-kakek lagi misalkan yang jalannya pelan ya atau nenek-nenek atau orang tua atau nggak ngerti dia mana tempat wuduknya kan di Masjidil Haram kan jauh kalau mau uh, buang hajat misalkan eh, kalau buang hajat lain lagi ya kalau ini masalah ini uh, apa buang angin misalkan ya wuduknya susah ya zahma syadid ya dia nggak ngerti tempat wuduknya di mana kalau orang yang sering di sana biasa datang aja ke tempat zam eh, zam-zam tinggal wudhu selesai kan itu nah, ini orang nggak ngerti dan tuh, syadid uh, banyak uh, manusia berdesakan maka kata siapa di sini fa innahu yastamiru fi tawafihi dia teruskan tawafnya. Wala yalzamuhu an yadhhaba wa yatawadda. Dan tidak mesti, tidak lazim dia meninggalkan tawaf tadi kemudian wudhu dulu. Ya. Jadi terus. kaif limadha? Lima lima fi dhalika min al-mashaqqati syadidah. Lima fi dhalika min al-mashaqqati syadidah. Karena di situ ada masyaqqah yang berat, ya. Masyaqqah yang berat, ya. Nah, ini. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua dan yang diperhatikan juga bagi ya kawan-kawan yang membawa eh, apa namanya jamaah atau bagi kita yang umroh ya bagi kita yang umroh atau haji ya terjadi hal ini insyaallah dengan ini akan meringankan akan meringankan yakni al masyaqqatu tajlibu taisir kaidahnya al masyaqqatu tajlibu at-taisir bahwa masyaqqah ini mendatangkan keringanan ya ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Utsaimin rahimahullah taala di kitab Asy-Syarh Al-Mumti 'ala Zadi Al-Mustaqni' ya jilid yang ketujuh <clears throat> baik berikutnya uh, contoh berikutnya yakfi saya atau saya loncat ya karena masih ada hubungannya dengan masalah umroh dan ihram dan haji. Idza hadatil mar'atu wa lam tatuf lil ifadati wa kanat fi qafilah ولا يمكنها أن ترجع إذا سافرت فإنها تطوف للضرورة لأن بقاءها على إحرامها فيه مشقة عظيمة ya. Ini kasus seorang wanita. Idza hadatil mar'ah apabila seorang wanita mengalami haid. ya ini kebiasaan wanita tentunya oke okay? kemudian dia belum tawaf ifadah belum tawaf ifadah kondisinya dia bersama qafilah bersama rombongan ya wakanat fi qafilah dan tidak mungkin kembali apabila dia pulang safar ya maka fa innaha tatufu lidarurah kata Syaikhul maka boleh bagi dia untuk tawaf karena kondisinya daru darurat. Karena tetapnya dia berada dalam keadaan ihram ini masyaqqah azimah. Sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang <clears throat> memberatkan. Ini kondisi ini juga kondisi ya banyak yang ditanyakan oleh para wanita yang mau umroh ya mau umroh dan terjadi tentunya ya ketika dari Indonesia kan cuma 9 hari, ada yang 7 hari, ada yang 12 hari, ya. Ketika ke sana pas haid dan haidnya lama. Ya. Pas e, mau ihram datang bulan. Ya, datang bulan karena dia nggak minum e, pencegah apa namanya? pencegah haid misalkan. Datang bulan. Apa yang dilakukan? Tetap dia lakukan ihramnya mandi terus ihram ya di misalkan di Zulhulayfa dari Madinah mengucapkan labbaik Allahumma umratan terus berjalan ya sampai ke Mekah dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berumrah tetapi tidak tawaf tinggal di Mekah tuh wanita ini ya kan terus kondisinya headnya nggak berhenti berhenti ya karena waktunya sampai mau pulang nah gimana ya wanita seperti ini gimana kondisinya ya maka ini darurat ya kalau karena apa kondisi kalau dia pulang lagi susah dia mesti pakai mahram lagi dan susah ya masyaqqah azimah kalau dia <clears throat> tetap dalam ihramnya pulang ke Indonesia itu masyaqqah azimah Eh, saya pribadi pernah bertanya kepada Syekh Ibrahim Roheli ketika beliau setelah ngajar anda tanya masalah ini ya uh, antaranya beliau sampaikan seperti itu beliau sampaikan bahwa kondisinya memang seperti itu berat maka off, ya terus pulang tetapi beliau tetap berkata coba tanya ke ulama yang lain nah itu seperti itu tapi kalau Syekh Islam Taimiyah rahimahullah jelas fatwanya kan gitu. Dan ini masuk dalam kondisi eh, darurat. Ya, karena apa? Kalau misalnya seorang wanita itu bisa kembali dari Indonesia kembali lagi ke eh, atau dari daerahnya kembali ke Saudi misalkan dengan tidak berat nah tidak berat maka dilakukan itu dia tawaf dan seterusnya sampai tahallul ya. Eh, tapi kalau misalkan eh, kondisinya berat kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Wallahu alam bisawab. Satu lagi. Satu satu lagi. Uh, yakfi fi bawl as-sabi an-nadhu daf'an lil mashaqqati. لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا وبوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال انتشر فمع كثرة حمله ورشاس بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه contoh yang keempat, contoh berikutnya itu contoh tentang masalah uh, air seninya anak kecil, air seninya anak kecil, ya anak laki-laki yang sering dibopong, digendong ya, ya biasanya kebiasaannya laki-laki suka dibawa sama uh, orang tuanya atau sama siapa kan, Ah, kemudian buang air sini itu. Ya, maka cukup kata Syekh Saimid <clears throat> diciprati <clears throat> untuk mensucikannya diciprati. <clears throat> ya. Yang belum makan makanan ya. laki yang belum makan makanan, anak yang belum makan makanan. Karena juga eh, keluar dari sak bin lobang lubang yang sempit. Ya. Kalau misalkan eh, karena banyak e, digendong kemudian e, masalah ini tentunya masyakohnya besar ya. oleh karena itu syariat datang untuk meringankannya cukup dengan e, men, apa e, nyiprati seperti itu saja istilahnya memercikan air memercikan air ya air ini Baik, anak kira cukup sampai sini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan. Contoh-contohnya masih banyak yang Eh, perlu kita ketahui karena banyak hal yang tidak kita ketahui oleh karena itu uh, insyaallah kita akan lanjutkan tatbiqat al-qaidah penerapan penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlidu eh, tajlibut taisir pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menambah keilmuan kita agar kita lebih bisa mengetahui bagaimana cara dan bagaimana amalan kita yang sesuai dengan apa? Dengan aturan Islam, ya, dengan kaidah ini karena dengan kita semakin berilmu semakin terasa mudah ya ajaran Islam tapi tidak dimudah-mudahkan dan semakin kita semakin cinta akan ajaran Islam kita yang tinggi ini. Allahu a'lam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Nah. Saya <coughs> Jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Yala Qurnaidi, Fizahallahu ta'ala atas penjelasan dan beberapa contoh yang beliau sampaikan dari penerapan kaidah al-masyaqqah tajribut taisir. Kemudian pendengar dan pemirsa Radio TV kita beralih kepada sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita. Anda bisa menghubungi kami ya di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan tema yang kita kaji di kesempatan pagi ini dalam pembahasan kaidah praktis ya uh, memahami kaidah-kaidah fikih dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu membahas bahwasanya uh, kesulitan akan memberikan atau akan membawa kemudahan dan uh, kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu silakan. Taib. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya dengan hamba Allah di Kuningan. Silakan, Umu. Nah. Ya uh, begini Ustaz, uh, eh, ini saya ingin bertanya tentang hukum jabat tangan dengan yang bukan mahram. Iya. Uh, apakah ada rusuh gitu ketika berjabat tangan dengan orang yang uh, sudah tua, walaupun hmm. bukan mahram, misalnya seperti hmm. dengan bapak mertua adik saya gitu. Baik. Ya kadang saya hmm. merasa tidak enak hmm. dan seperti misalkan dengan sepupu hmm. yang sudah tua usianya sebaya dengan hmm. uh, bapak saya gitu. Hmm. Apakah ada rusuh gitu? Baik. Hmm. Itu saja pertanyaannya. Iya, baik. Jazakallah khair. gitu ya. Iya, baik. Jazakallah khair. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد <clears throat> طيب dalam sesi pertanyaan ini pertama alhamdulillah ucapan terima kasih kepada hamba Allah yang dari mana kuningan, ya. ya atas pertanyaannya Baik, tapi perlu diketahui bahwa mungkin di sini eh, anak akan sampaikan sunnah ya kalau misalkan eh, seseorang masuk ke rumah orang lain kemudian mengetuk pintu tok tok tok tok gitu kan kemudian eh, yang rumahnya siapa an, siapa anda nah, itu disunahkan untuk menyebutkan namanya menyebutkan namanya misalkan fulan ya karena kalau misalkan <clears throat> Rasul eh, kalau orang itu bilang anak kan kata Rasul anak-anak siap saya saya kan gitu ini tidak sesuai dengan sunnah tapi mungkin karena di radio ini malu karena konsumsi umum ya, orang e, mendengarkan dari sana sini mungkin ada uzurnya di sini. Tapi e, tentang masalah rukhsah ya. Tadi saya tidak ada waktu untuk membahas tentang ini, tentang apa? syarat-syarat yang disebutkan oleh ahlul ilmi tentang masyakkah yang mendatangkan rukhsah. Hmm. Ya, tentang masyaqqah yang mendatangkan keringanan-keringanan. Ya. Yang mendatangkan keringanan-keringanan. Ya, nanti insyaallah mungkin akhuna Ihsan mengingatkan saya untuk sampaikan pada pertemuan berikutnya. Apa syarat-syaratnya? E, bahwa ke sebuah masyaqqah, sebuah hal yang berat itu bisa mendatangkan keringanan, ya. Dan keringanan-keringanan yang bagaimana yang dibolehkan, ya. Di antaranya keringanan yang dibolehkan atau syarat yang pertama perlu diingat sangat jelas sekali ini ketentuan atau syarat yang pertama disebutkan oleh ulama adalah alla tusadim al masyaqqatu nassan syar'iyyan alla tusadim al masyaqqatu nassan syar'iyyan jadi masyaqqah keberatan itu tidak bertabrakan dengan nas syar'i tidak bertabrakan tidak berbenturan dengan nas syar'i. Kalau berbenturan dengan nas e, syar'i maka tidak boleh. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya keringanan itu juga harus berlandaskan dengan apa? Dengan apa yang digariskan oleh syariat. Ya banyak di antara kita atau ada duat eh, para para apa para dai kesesatan ya menggunakan kaidah ini kebablasan kebablasan ya mereka bilang Islam ini mudah Islam ini gampang tidak menyulitkan oleh karena itu keluarlah fatwa-fatwa yang menyimpang seperti misalkan bagi orang sakit nggak apa-apa nggak sholat La wala quwata Akhirnya apa? Orang itu meninggal tanpa sholat. Ya. Dengan alasan kemudahan. Islam ini mudah. Ya. Wanita misalkan boleh nggak pakai jilbab dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga insya Allah kita akan bahas dan penting sekali. Ya. Taib. Tentang kasus wanita laki-laki salaman sudah jelas nasinya tidak boleh ya dan tidak ada rukhsah di sini ya apakah laki-lakinya tua atau apa namanya muda ya karena laki-laki ini ya bagaimanapun fitrahnya ya dia tertarik sama wanita walaupun sudah tua coba lihat cara jalannya saja beda dengan perempuan ya. cara jalannya udah tua manggut-manggut terus ya, <laughs> udah tua seperti itu ya kakek-kakek itu. Nah itu, ini kata orang tua, kata apa namanya salah satu guru saya. Ya. Makanya laki-laki itu e, bisa istrinya lebih dari satu, ya, walaupun sudah tua. Nah itu. Nah, e, tentunya perlu diketahui bahwa ber, ber, bersentuhan laki-laki sama wanita tidak diperbolehkan dalam Islam juga dalam berjabat tangan. Rasul yang mulia alaihi wasallam berkata, ini lausafihun nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Aku tidak berjabat tangan dengan wanita sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa eh, yang bertanya tadi ya, misalkan sama mertua dari adiknya kan nah, itu kan bukan mahramnya tetap tidak dibolehkan nah kita tinggal tinggal sopan kita ngomong yang sopan kemudian e, berikan akhlak yang mulia kita kasih tahu bahwa hal ini tidak ada dasarnya dan kasih tahu ke adiknya saya tidak melakukan itu karena begini-begini tolong sampaikan kepada mertua mertua anda ya insyaallah barang siapa yang mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala Allah akan ridha dan membuat manusia ridha biiznillah insyaallah taala ya dan pasti ya Allah akan kasih keridhaan ya nah, seperti itu jadi uh, keringanan juga harus dilihat dari sisi syariat ya wallahu alam bisawab Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar kita yang ada di Kuningan, barakallah fiik. Kita terima kembali via telepon, silakan. Nah. Iya, halo. silakan sudah masuk. Iya, halo. Baik, sampai kita terputus kembali kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan di layan telepon 6543 dalam pembahasan kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di, uh, eh, di Lampung, Pak. Iya. Bapak Allah di mana di Lampung? Silakan. Iya, di Lampung. Ini menanyakan masalah begini, Pak Ustaz ya. ya. Kalau boleh sebutkan namanya nggak apa-apa. Kalau Pak ah, Rian, Pak Rian di Gading Rejo Lampung, Pak. Baik, barakallahu fiik. Nah, baik, Hasan Rian, jazakallahu khair, silakan Rian. Silakan. Ini ingin menanyakan masalah hak kita atas bos kita, Pak. Atas uh, bos uh, bos atasan. Iya, iya. Kita sudah bekerja kepada dia semaksimal mungkin karena Allah. Allah. Iya. Kita sudah hmm. tunaikan semua. Iya. Tetapi hak kita tidak diberikan. Hmm. Nah, tapi saya ingin meminta itu takut Pak Ustaz. Mm-mm. Pertama karena saya takut minta kepada selain Allah. Mm-mm. Yang kedua, takut keikhlasan saya dalam bekerja itu berkurang saat. Iya, iya, eh, iya. Sedangkan posisi saat ini saya itu membutuhkan. Mm-mm. Ya kalau masalah cukup, alhamdulillah kecukupan sama saat ini. Iya. Cuman nggak bisa untuk menabung untuk membeli yang berikutnya soalnya saya baru pindah rumah alhamdulillah. Mm -hmm. nah, iya. Nah juga saya mohon didoakan Ustaz. Mm. Allah. Ayo. Nah, ini satu lagi boleh Pak Ustaz? Boleh. Masalah hukum cadar Pak Ustaz. Iya. Orang tua saya melarang mm -hmm. istri saya memakai cadar Ustaz. Iya. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Apakah saya harus mengikuti orang tua hmm. saya atau bagaimana Ustaz? Kelas sudah? Sudah cukup lah. Jazakallahu khairan Ustaz ya. Nah, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Baik. Untuk akhuna eh, di Lampung ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Eh, masalah yang pertama, masalah kerjaan ya. Taib. Masalah kerjaan tentunya kan sebelum kita masuk kerja ada aturan-aturan yang disepakati. Ya. Apakah aturan itu tertulis atau tidak tertulis? Tapi hendaknya tertulis. Karena masalah mal, masalah harta ini masalah yang sangat sensitif. Bahkan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa sebesar-besar fitnah umatku adalah apa? Al-mal, masalah harta. Oleh karena itu, ayat yang paling panjang, ayat yang paling panjang di surat Al-Baqarah di lembar yang mau terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Itu satu ayat memenuhi satu halaman. Apa 28 berapa itu? 282 kalau nggak salah ya. Itu memenuhi satu halaman. Ya. Ini menunjukkan tentang masalah ini sangat sensitif sekali masalah harta ini. Ya. Nah, ada kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu di atas syarat-syarat mereka. Ya. Alhamdulillah tadi akhuna yang di Lampung memberikan uh, apa yang sudah dilakukan yang harus dilakukan dari pekerja ya dari yang dikerjakan untuk bosnya ya kan. Nah, dan tentunya ya kita lihat uh, apa kerjaan kita yang kita lakukan itu tentunya kan harus ada gajinya ya apakah mingguan atau bulanan itu harus dipenuhi oleh bos itu harus kalau anda zalim kalau anda zalim nah antum ikhlas ikhlas ikhlas ya tetapi ini dalam masalah yang boleh kita meminta hak kita Ya bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Ta'awanu minta, eh, apa? Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini menunjukkan bahwa minta tolong ya kepada selain Allah dalam masalah yang mampu masih dalam masalah bukan masalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala boleh. Ya, kita minta hak kita juga boleh. Tidak menyelisihi tauhid kita. Tidak menyelisihi keikhlasan kita insyaallah taala. Ya, itu hak kita. Apalagi ada hubungan timbal balik, saya melakukan ini, ada ujrohnya seperti ini. Ketika dia tidak memberikan ujrohnya sesuai dengan syaratnya, boleh kita meminta, boleh. Bahkan bisa wajib kalau kita misalkan melihat kondisi keluarga kita membutuhkan. Kalau nggak misalkan nggak makan kita mereka sakit atau binasa dan seterusnya. Kita minta. Mana hak saya? Jangan diam saja. Jangan diam saja. Ya. Nah, dan bagi bosnya juga itu harus memperhatikan ya, eh, para pegawainya, para pekerjanya. Jangan sampai membiarkan mereka keringatnya kering. Ya Eh, sudah kerja keras mandi tulang kemudian tidak kasih upahnya, tidak kasih ujrohnya. Ini sebuah kezaliman tentunya. Ya. Oleh karena itu boleh meminta boleh. Itu hak antum. Ya, hak antum. Dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya, kan bukan dalam rangka beramal untuk kasih orang, bukan. Kita kerja tahu akan punya hasil seperti ini atau targetnya seperti ini, nah, itu hak kita. Ya. Nah, itu. Nah, sama seperti kita dagang. kan kita tidak tidak ikhlas, tidak uh, saya dagang saya, saya dagang dagang baju. Ya sudah deh, orang beli mau bayar mau nggak ikhlas. <laughs> Ini namanya bukan bukan cari rezeki, ya. Dah yang ngambil ikhlas. Mau bayar silakan, mau nggak silakan. Habis nanti satu toko kita ini orang wah tahu nih orang ini ikhlas bener nih kan nanti saya ngambil baju baik nggak bayar pun nggak apa-apa. Ini pemahaman yang justru salah juga, pemahaman yang tidak benar ya. Oleh karena itu, akhina yang di Lampung minta, ya, minta ya, hak antum. Kalau sudah jelas, apalagi kalau sudah ada cat, apa, e, catatan tertulis, catatan tertulis datang minta, nah. ya, itu haknya. Tapi eh, yang kedua tentang cadar, cadar ya, cadar e, ada ikhtilaf di antara ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab ya yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan mustahab antum pilih yang mana atau antum lihat pendapat yang mana ya tentunya masalah ini kan gitu jadi kalau seseorang dia lebih cenderung pendapatnya wajib maka konsekuensinya adalah dia pegang pendapat ini dan tentunya Eh, siapapun yang melarang e, tidak tidak boleh digubris. Tapi kalau misalkan seseorang mengambil pendapat yang mustahab, konsekuensinya adalah ya dia melakukan lebih baik, ya tidak melakukan tidak mengapa. E, dan masalah ini masalah mustahab atau wajib ini perdebatannya sangat panjang di antara para ulama. Syekh Albani rahimahullahu taala memilih pendapat yang kedua dan saya cenderung kepada pendapat beliau rahimahullahu taala ya karena eh, lihat dalil-dalilnya eh, apa namanya kuat dan eh, tentang masalah mustahab bukan berarti kita ini ya mem, eh, membiarkan wanita atau membiarkan istri kita atau keluarga kita tidak pakai cadar ya ya saya albani saja istrinya dan anak-anaknya pakai Kan itu. Oleh karena itu salah pemahaman yang mengatakan mustahab kemudian dibuka-buka sadarnya akhwat ini kan seperti itu. Nah, ini masalah ilmiah. Nah, ini kembali ke masalah ini ya. Kembali ke masalah ini. Ya. Wallahu alam iswab. <clears throat> Taib, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan kaidah tadi tajribut taisir Ustaz saya memiliki keluarga yang sakit dan sudah cukup lama ada di uh, tempat tidurnya mm -hmm. uh, uh, dan tidak bisa ke kamar mandi sehingga terkadang didapatkan najis yeah. di uh, spray atau tempat tidurnya mm -hmm. bagaimana tata cara sholatnya Ustaz apakah harus dibersihkan atau diganti mm -hmm. spray dan tempat tidurnya atau ini masuk ke dalam bab itu kesulitan memberikan keringanan artinya dia boleh dia, dia boleh sholat dalam kondisi seperti itu jazakallah hmm. khair warakallah fiq. Taib eh, <coughs> alhamdulillah untuk penanya barakallahu fiq eh, yang diberikan tugas atau kewajiban untuk ngurus orang tua atau ngurus saudaranya yang memang sudah sangat parah sakitnya dan tidak bisa uh, berjalan ya berbaring di tempat tidurnya ya uh, dia harus melihat dia harus melihat tadi kalau misalkan ada kotoran diangkat kotorannya ketika mau sholat dibersihkan karena diantara syarat sholat adalah apa bersih badannya pakaiannya dan tempatnya dari najis bersihkan ya kecuali kalau misalnya sudah merasa bersih ada najis yang dia tidak tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membani jiwa seseorang kecuali sesuai dengan e, kemampuannya. Karena kalau najis itu wajib kita singkirkan. Nabi yang mulia alaihi salatu ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika e, sholat di depan para sahabatnya pakai sendal, Rasul SAW melepaskan sendal tersebut, diikuti oleh para sahabatnya. Diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian selesai sholat, Rasul bertanya kepada para sahabatnya, Mahamalakum ala ilqa ini alikum? Apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Mereka menjawab, Ra'ainak alqaitana 'alaika alqaina ni'alana. Kami melihat Anda wahai Rasul melepas dua sandal Anda, kami pun melakukannya. Ya. Nah, jadi najis wajib kita singkirkan. Ya, kita bersihkan ketika kita mau salat. Ketika kita mau salat. Ya. Nah, kecuali misalkan e, si yang tadi sakitnya susah bangun kemudian tidak ada yang ngurus. Ya. Atau misalkan Eh, di saat itu tidak ada uh, yang datang ya karena mungkin ada sewaktu-waktu kesibukan orang kan lupa dan seterusnya terus akhirnya dia tahu dia terjaga masih bisa terjaga dan mau sholat kalau tidak ah, waktunya habis ya, maka najisnya masih ada nah dia fattakullah mastata'tum kalau di sini bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ya ayat ini ini yang harus kita perhatikan. Ya. Terus tetap kita harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi eh, Wasallam anjurkan dan eh, gariskan dan berjalan di atas syariat, tapi tetap melihat keadaan dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan. Eh, kesusahan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Allah berikan keringanannya. Ya, Allah berikan keringanannya. Ya. Uh, adapun dalam kasus tadi kasus apa namanya? kasus istijmar. Rukhsah, keringanan rukhsah, istijmar. Itu beda dengan kasus tadi. Kalau istijmar orang yang bersuci dengan selain air ya, dia sudah merasa oh, dia sudah suci. Tapi masih ada sisa bau dikit itu sesuatu yang wajar kan? Atau yang masih sedikit ya. Dia sudah berusaha menghilangkan kotoran tersebut. Nah, kata ulama ini rukhsah dia sholat dengan hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Barakallahu fikum. yang akan kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah mencintai dan menyukai hambanya yang mengambil rukhsah atau keringannya hmm. keringanannya terkait dengan pembahasan ini Ustaz mana yang lebih utama untuk kita laksanakan ketika safar misalnya hmm apakah kita tetap uh, mengambil uh, rukhsah yaitu keringan Allah dengan mengkasar sholat atau kita laksanakan secara sempurna demikian juga dalam beribadah puasa yang uh, kita lihat bahwa perjalanan sekarang tidak sesulit uh, pada waktu dahulu mohon penjelasannya. Baik, eh, tentang masalah kalau puasa ada nas jelas ya eh, seperti hadis Abu Musa al-Ash'ari ya dan yang lainnya ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika safar ya dan bersama Rasul saw ya ketika dalam keadaan saum ya di antara mereka ada yang safar dan di antara mereka ada yang eh, di antara mereka ada yang eh, puasa dan di antara mereka ada yang berbuka. Ya. Kalau salah satu di antara mereka mendapati kesusahan dalam safar dan tidak bisa berpuasa, maka berbuka. Ketika mereka mendapati kekuatan dan terus bisa berpuasa, maka mereka terus berpuasa. Ya, dan tidak ada saling mencela di antara mereka. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ketika kita safar dan puasa ya kemudian kita sanggup untuk menahan sampai berbuka di waktunya ya di sampai ter, ter, ter, ter apa, terbenamnya matahari maka afdolnya bagi dia bagi kita untuk menahan sampai buka tapi kalau misalkan kita berpuasa ya kemudian berat dan masyakka maka afdolnya adalah apa berbuka Dilihat dari kondisinya. Dengan kasus eh, dengan kondisi sekarang safar seperti eh, pakai kendaraan ber AC dan tidak terasa, ya, maka bagi yang dia kuat, afdolnya dia ber, berpuasa terus. Afdolnya dia berpuasa terus. Ya, bagi yang walaupun dengan ber AC terasa berat, maka dia ber dia berbuka. Jadi diserah, dikembalikan kepada orangnya. Ya. Um, Masalah solat safar ada hadis Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang mengambil rukhsahnya. Kalau ini jelas. Yang utamanya adalah kita mengambil rukhsah, ya. Kita mengambil rukhsah dan eh, bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Mewajibkan dua-dua. Nah itu. Wallahu a'lam Nah. Terima saja jazakallah khair atas penjelasannya dan kita berikan satu kesempatan kembali via telepon bagi Anda yang ingin bertanya. Iya, ya, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Ya, silakan Um. Dengan siapa di mana? Halo? Iya. Taib. Tampaknya kurang bisa uh, didengar dengan jelas. Kita berikan kesempatan kembali. Mungkin kamu bisa menghubungi kembali dan mencari uh, koneksi yang lebih baik. Bisa uh, menghubungi kembali di line telepon 021 823 6543. Taib, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Firliana di situ Bondo. Baik, mohon maaf waktu Firliana dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan saja. Cukup via telepon, ada feedback. Jazakallah ya, khair. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya gini Ustaz. Hmm. Di sini kan kebanyakan itu uh, orang itu apa namanya ya uh, tentang bid'ah gitu Ustaz. Hmm Eh, mengadakan ritual gitu kan Iya. Terus orang tetangga anak itu ya ada aja yang dibutuhkan entah daun pisang, entah pinjam peralatan dapur. Itu bagaimana Ustaz? Padahal hmm. niatan anak itu tidak begitu Ustaz. Hmm. Uh, rasanya tidak rela kalau hmm. uh, misalnya minta daun pisang terus uh, dibuat kebutuhan ritual gitu kan Hmm tapi anak tidak bisa berbuat apa-apa gitu Ustaz. Iya. Anak nggak punya punya kemampuan atau ilmu terbatas gitu Ustaz. Uh -huh. uh, bagaimana solusinya Ustaz untuk anak bisa menjawab semua itu Ustaz? Iya. Mohon nasihatnya dan mohon doanya Ustaz mudah-mudahan anak sekeluarga dikembangkan di jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Hmm. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik, Baik, tentang um, masalah meminjamkan barang-barang kita atau memberikan barang-barang kita untuk acara-acara yang di dalamnya ada kemungkaran. Tentunya adalah masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Allah katakan, bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ya jadi Allah perintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dalam ketakwaan kemudian Allah katakan juga jangan tolong menolong dalam dosa ya dalam permusuhan misalkan ada orang mau minuman minum minuman keras minjem gelas kepada kita boleh nggak kita kasih nggak boleh ya karena apa digunakan buat minum-minuman keras ya maka itu nggak boleh kita kasih jangan begitu juga acara-acara yang mengandung kesyirikan atau mengandung kebid'ahan minjem garpu minjem piring nggak boleh kita kasih ya atau minta apa namanya Eh, daun eh, pisang nggak boleh kita kasih ya saat gimana nanti kalau misalkan nggak dikasih mereka ngancem ah, nah, ini masalah lain kalau ini ya kita lihat ngancemnya segimana kan gitu kalau hanya masih wajar masih di, dicibir dikit-dikit lah eh? itu sesuatu yang wajar jadi kalau misalkan sampai mengancam dibunuh nah ini masalah lain ini masalah lain. Masalah ikroh tadi kan. Masalah ikroh. Kalau masalah ikroh, kalau ngasih tapi hatinya kita tidak apa? Tidak menginginkannya dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho, ya. Ini tidak terjatuh dalam e, membolehkan masalah ini. Ya. Tapi tentang masalah minta doa. Masalah minta doa, ya kita doa. Kita semua berdoa mudah-mudahan eh, urusan nanti dimudahkan e, dalam urusan dunia dan akhiratnya amin ya robbal alamin juga bapak yang tadi di Lampung ya tetapi e, sebaik-baiknya adalah e, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa kata Allah aman yujibul muttarra idza da'a ya orang yang muttar orang yang punya masalah yang muttar itu lebih dikabulkan sama Allah SWT apabila apa? Apabila uh, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ah, itu. Oleh karena itu sebagian kaum salaf ketika dimintai doa pura-pura nggak tahu. Ya. Karena apa? Masalah tauhid ketauhidan dan ketergantungan kepada Allahnya ini bisa jadi berkurang. Karena eh, harus sampaikan ini karena apa? Karena eh, kita harus dekat pada Allah dan ketergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih dekat. Ada pembahasan khusus tentang masalah minta doa ya. Minta doa. Nah itu. Apalagi kalau misalkan tahu kalau seseorang berdoa kepada orang ini dianggap orang ini lebih misalkan alim atau dan seterusnya, maka eh, harus kasih tahu ya karena kita semua bisa berdoa dan Allah Subhanahu wa taala akan kasih uh, doa kepada akan akan memberikan dan mengabulkan doanya itu biiznillah ya jangankan manusia jangankan orang yang beriman jangankan muslim iblis saja yang maksiatnya sangat besar ketika berdoa sama Allah Allah kabulkan yang itu qala rabbi anzirni ila yaumi eh, ila yaumi eh, kan iblis bilang ya rabb tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Apa kata Allah? Dikabulkan doanya. Inna kaminal mudharin. Anda termasuk orang yang ditangguhkan atau Anda termasuk hamba yang ditangguhkan. Ah ini. Doanya terima. Ya. Ah ini. Jadi e, untuk masalah doa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya apalagi kalau ada e, masalah yang mubtar masalah yang betul-betul kita ini menginginkannya lepas ya atau mendap menginginkannya dapat itu masalah yang betul-betul sangat dibutuhkan dan motor bagi seorang hamba minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya. Ya, mudah-mudahan kita menambah atau eh, dapat tambahan ilmu dari kajian kita di pagi hari ini dan e, kita sama-sama terus berusaha untuk istiqomah untuk di jalan e, Islam dan sunnah ini sampai kita meninggal sampai kita meninggal ini saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat.